kajian amalan hati amalan hati yang kita bahas di pekan yang lalu adalah khusyuk dan dianggap sudah selesai sekarang kita masuki amalan hati yang berikutnya yaitu al-inabatu ilallahi ta'ala. Inabah kepada Allah. Makna inabah secara bahasa artinya rujuk. Rujuk itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Secara istilah والإنابة إلى الله تعالى هي رجوع القلب إلى الله عز وجل عبودية ومحبة وانصراف دواعي القلب وجواذمه إليه مع وقوف الجوارح على طاعته والإخلاص له والمتابعة لرسوله makna inabah kepada Allah adalah kembalinya hati kepada Allah dalam bentuk ibadah dan mahabbah. Mahabbah itu cinta. Serta fokusnya motivasi dan ketertarikan hati hanya kepadanya. Jadi hati hanya tertarik dengan segala sesuatu yang bisa mengembalikan dia kepada Allah. Hati ini hanya termotivasi oleh sesuatu yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Jadi itu inabah. Tapi ada tapinya ma'a ukufil jawarih ala ta'atih wal ikhlasi lahu wal mutaba'ati li rasulih disertai dengan ikhtiar lahir untuk mentaatinya ikhlas kepadanya dan mengikuti rasulnya alaihi salatu wassalam jadi ini bukti nyata benarnya inabah seseorang kepada Allah. Kalau kalau maknanya inabah itu kembali artinya dia pernah menjauh sebelum itu dari Allah. Dia pernah melakukan sesuatu yang membuat jarak dia kepada Allah menjauh. Mungkin dengan dosa, mungkin dengan kekeliruan, kesalahan, kemaksiatan dan yang sejenisnya. Ya, sebagai manusia sehebat apapun, sesoleh apapun ada kelirunya, ada salahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Kullu bani Adam khattaun wa khairul khattain at-tawabun." Seluruh bani Adam pasti pernah terjerumus ke dalam kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang taubat. Jadi setelah dia berdosa, bermaksiat, menjauh dari Allah dia kembali apanya yang kembali hatinya kembali kepada Allah seluruh motivasi dan ketertarikannya hanya kepada Allah lalu dia melakukan semuanya itu dengan disertai ikhtiar dan aksi yang dilakukan oleh anggota badan taat kepada Allah ikhlas dan mutabah ya dari sini kita mengetahui inabah kepada Allah termasuk amalan hati sebab hatinya yang kembali dan diwujudkan oleh anggota badan ingat pernah kita bahas anggota badan ini prajurit komandonya hati komandannya hati begitu hati kembali kepada Allah Seluruh anggota badannya ikuti instruksi. Dia ruku, dia sujud, dia taat, dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mustahil seseorang hatinya kembali kepada Allah tapi fisiknya, raganya, anggota badannya tidak melakukan ketaatan kepada Allah mustahil. Sebab hati ini akan menggerakkan anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan bahwa inabah termasuk amalan hati adalah Al-Qur'an surah Qaf 33 Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Ayat sebelumnya Allah berfirman wa uzli wa uzlifatil jannatu lil muttaqina wa uzlifatil jannatu. Kata Allah didekatkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ghairu ba'id tidak jauh, didekatkan. Orang bertakwa yang gimana? Man khasyar rahmana bil ghaib Wajah biqalbi munib. Itu orang yang takut kepada Ar-Rahman padahal dia gaib. Saya tanya, gaib itu ada apa tidak? Tidak ada, ada. <laughs> Kalau Allah gaib artinya tidak ada berarti Allah tidak ada. Gaib itu ada, cuma tidak ada di hadapan kita tidak terindrai, tidak terjangkau oleh panca indera kita, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau, terpegang, tidak teraba, tidak tercium. Ah, itu tidak ada, tapi ada di tempat lain, entah di mana umpamanya ya. Si fulan presiden Indonesia, gaib bagi kita sekarang. Karena nggak ada di sini. Ada enggak dia? Ada. Di mana? Enggak tahu di mana. Enggak tahu lagi apa, ya. Tapi yang jelas ada, tapi enggak terjangkau oleh indra kita di sini. Allah gaib. Artinya Allah ada. Di mana? Di mana Allah? Di atas arsy sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat. Allah menyatakan orang bertakwalah man khasyar rahman bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah, para Allah itu gaib. Tidak terlihat oleh dia. Tidak terjangkau oleh panca indera dia. Walaupun tidak terlihat, tidak terjangkau, dia sangat takut kepada Allah. Allah itu ada dan melihat. Allah itu ada dan maha kuasa. Allah itu ada dan maha pengatur, Maya takut. Makanya takut. Man khasyar rahmana bil ghaib Wajah biqalbim munib dan datang dengan hati yang munib. Hatinya kembali. Ingat kalau hati kembali akan diikuti oleh seluruh anggota badan, ya. Inabah ini oleh Allah Azza wa Jalla diterangkan di dalam banyak Al-Quran dan seringkali dinisbatkan sebagai sifat yang dimiliki manusia terbaik di setiap zaman. Saya tanya, siapa manusia terbaik di setiap zaman? Para nabinya, betul apa benar? Iya, Para nabi manusia terbaik di zaman itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia terbaik dibanding dibanding seluruh manusia yang pernah ada di alam jagat raya ini. Hatinya terbaik. Melahirkan amalan yang dilakukan oleh anggota badan dengan amal terbaik lahirnya batinnya, kuantitasnya juga kualitasnya. Allah nggak salah milih. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud menyatakan innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad fastafahu li nafsihi wabda'athahu lirisalatih Allah melihat kepada seluruh hati manusia hati manusia yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang hidup di akhir zaman nanti Allah lihat seluruh hatinya manusianya belum ada, belum lahir Allah sudah tahu hati-hati mereka semuanya Termasuk hati kita sudah dilihat oleh Allah sejak zaman bahula mula. Lalu Allah menemukan hati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebaik-baik hati dibanding hati seluruh manusia di alam jagat raya. Maka Allah memilih dia untuk dirinya dan mengutus dia untuk menjadi membawa risalahnya, untuk menjadi rasulnya. Jadi Manusia terbaik di setiap zaman adalah para nabinya. Allah nggak pernah salah milih orang. Nah, para nabi inilah manusia-manusia yang oleh Allah disebutkan diterangkan memiliki sifat inabah seperti Allah berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Hud ayat 75 Allah berfirman, Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu pertama halim, penyantun. Kedua awwah. Awwah itu artinya kata orang Sunda mah sok ngahlas ke Allah Subhanahu wa taala. Memelas apa? Menghiba. Maha penghiba. Memelas tapi kepada Allah, bukan kepada orang. Dan munib dia kembali, hatinya kembali. Dan Allah Azza wa Jalla menisbatkan tiga sifat itu kepada Ibrahim dengan disertai penekanan. Pertama adanya huruf inna inna Ibrahim sesungguhnya Ibrahim. Sesungguhnya itu disebut huruf taukid. Kedua ada huruf la lahalimun awwahum munib. La di sini juga disebut dengan sebutan lam taukid artinya benar-benar sungguh-sungguh menekankan lahalimun awwabu awwahum munib benar-benar halim benar-benar awah benar-benar munib Selain Ibrahim, Nabi Daud ketika Allah menerangkan tentang Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud pun oleh Allah diberi tes, diberi kasus Ketika diberi kasus seperti itu, Nabi Daud pun tahu bahwa dia sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Dia langsung tersungkur ruku, sujud, dan kembalilah hatinya kepada Allah. Diterangkan oleh Allah dalam surah Sad 24. Wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Maka Daud pun mengetahui bahwa kami hanya sedang menguji dia. Maka Daud, Daud pun minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, lalu dia tersungkur sujud wa anab dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Shu'aib rahimahullahu taala. Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam dia berkata dan perkataan Nabi Shu'aib ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah Hud 88. Kata Nabi Shu'aib, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ wa ilaihi unib." Kata Nabi Shu'aib, Taufikku ini tiada lain kecuali dari Allah. Allah yang maha pemberi taufik. Taufik yang dimaksud di sini adalah hidayah. Hidayah taufik. Sebab ada berapa macam hidayah? Ada dua. Hidayah irsyad wa dilalah. Berupa ilmu. Irsyad itu artinya petunjuk. Dilalah juga sama petunjuk. Hidayah yang berupa petunjuk, wujudnya berupa ilmu. Ilmu yang bersumber dari Quran dan Sunnah itu hidayah. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nih kitab Al-Quran. Tak ada keraguan di dalamnya. Merupakan hidayah. Inna hadal Quran yahdi lil hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi, memberi hidayah kepada jalan yang amat sangat lurus. Hidayah irsyad, hidayah dilalah, hidayah yang berisi petunjuk, yang berisi penjelasan. Dan itu berupa ilmu. Apa yang sedang kita lakukan sedang mencari hidayah Allah berupa irsyad wa dilalah. Apa yang kita beberkan yang diambil dari penjelasan para ulama' yang didasarkan pada Quran Sunnah ini hidayah dan hidayah berupa ilmu ini wajib dicari wajib setelah dapat di-share ke banyak orang diajarkan, didakwahkan diberikan kepada orang kata Rasul kata Allah Azza wa Jalla innaka latahdi ila sirati mustaqim sesungguhnya engkau hai Muhammad latahdi benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Memberi petunjuk berupa ilmu, berupa dakwah, berupa nasihat, berupa amar ma'ruf nahi munkar. Itu hidayah irsyad. Nah, kedua hidayah taufik. Hidayah taufik wajib dicari. Tapi kita nggak bisa nge-share ke orang. Hidayah taufik mah hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah hanya memberikan hidayah berdasarkan keadilannya. Berdasarkan Rahman dan Rahimnya. Nah hidayah taufik ini sudah sering kita terangkan berupa dua. Pertama adanya kehendak, keinginan. Keinginan untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Ada keinginan, ada kehendak, ada kemauan, ada niat, ada rencana, planning untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Ujug-ujug gue munculnya di dalam hati. Itu sebenarnya kenapa ujug-ujug itu pemberian Allah. Allah yang ngasih. Bukan murni hasil usaha atau hasil ikhtiar kita kita tidak bisa memunculkan keinginan untuk melakukan amal soleh, melakukan ibadah. Enggak. Ujuk-ujuk aja muncul. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Allah berfirman, "Wa mata tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Kalian enggak punya keinginan. Kalian enggak akan punya kehendak kecuali Allah yang ngasih kehendak itu kepada kalian. Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Termasuk keinginan ibadah beramal soleh. Ya. Itu Allah yang kasih itu. Kedua, al-istito'ah. Istito'ah itu artinya kemampuan untuk melakukan kehendak tadi. Untuk melakukan keinginan untuk ibadah dan amal soleh tadi. Kasih kemampuan dari segala segi. Segi ke kesehatan, kemampuan fisik, segi kemampuan finansial kalau amalan itu harus pakai duit, segi luangnya waktu sebab kalau dikasih kesibukan enggak enggak bisa ya. Nah, ada keinginan, ada kemampuan, deraja dia melakukan amalan itu. Gabungan antara masyiah dengan istitaah itu itulah hidayah taufik dari Allah. Yang ngasih dua hal ini hanya Allah. Yang ngasih keinginan Allah, yang ngasih kemampuan Allah. Dalil tentang yang ngasih keinginan hanya Allah wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin surat takwir ayat terakhir. Dalil yang menyatakan yang ngasih kemampuan kita hanyalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah. Haul dan kuah ini istita'ah, kemampuan. Tidak ada kemampuan baik untuk meraih yang manfaat ataupun untuk menolak yang madarat. Kecuali semua dari Allah. Nah, inilah taufik, hidayah itu taufik. Hidayah taufik, Allah yang ngasih. Para nabi sendiri nggak bisa ngasih hidayah taufik. Makanya ada nabi yang orang tuanya kafir. Ada apa tidak? Ada. Contohnya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahimnya tukang memberantas berhala, ayahnya tukang tukang bikin berhala. Ada para nabi istrinya kafir, anaknya kafir. Siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut sampai oleh Allah Azza wa Jalla dijadikan simbol kekafiran dalam Al-Qur'an. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihain. Fakhanatahuma ya falam yugniya anhuma min Allahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya dua-duanya kafir. Nah, anaknya Nabi Nuh juga sekanan kafir. Kalau para nabi mampu beri hidayah taufiq, maka tidak akan ada nabi yang keluarganya kafir. Dikasih aja hidayah ya. Tapi enggak. Termasuk Nabi Muhammad SAW orang yang paling besar jasanya dan paling dicintai dan mencintainya matlam keadaan musyrik. Siapa? Abi Talib. Pamannya ya itu nggak bisa diberi hidayah. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabata, walakinallaha yahdi man yasha." Innaka sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi tidak bisa memberi hidayah. Man ahbabta kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah lah yang berhidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dalam ayat tadi innaka latahdi ila sirati mustaqim, engkau hai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Dalam ayat yang barusan engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah yang tadi ma ilmu, ya Engkau memberi hidayah, memberi ilmu, memberikan penjelasan, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus nih Quran Sunnah. Hidayah yang kedua, taufik. Engkau tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai. Berdasarkan hal itulah, maka semua hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, nggak akan ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah nggak akan ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, nggak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, dia disesatkan oleh Allah. Bukan sesat sendiri, bukan. Diatur oleh Allah biar sesat. Dan ketika Allah menyesatkan bukan zalim, bukan semena-mena, tapi didasarkan pada keadilan Allah. Dia memang pantas disesatkan. Karena apa? Karena sebelumnya dia itu orang itu melakukan dosa, kemungkaran, kemaksiatan dibalas oleh Allah dengan cara disesatkan, nggak diberi hidayah. Ingat, bahwa kedurhakaan dosa menghalangi kita dari hidayah Allah. Bahkan hidayah yang sudah ada saja bisa dicabut oleh Allah, ya. Nah, siapa wa yudlil? Siapa yang disesatkan oleh Allah? Yudlil bukan yadlil. Kalau yadlil siapa yang tersesat dengan sendirinya, bukan. Tapi yudlil, wa yudlil, siapa yang disesatkan oleh Allah? Fala hadiyalah. Gak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Makanya kalau kita dakwah, dakwah, dakwah, Tetap segamblang apapun, sejelas apapun perangan kita dari Quran, Sunnah, penjelasan para sahabat, penjelasan para ulama, ni ayatnya, ni hadisnya, hadisnya sahih karena begini, ini penjelasan para ulama. Segamblang apapun, kalau orang itu sudah disesatkan oleh Allah karena dosa dan kemaksiatannya, nggak bisa kita memberi hidayah. Jangankan kita, para duat para ustadz atau para ulama yang banyak memiliki kekurangan kesalahan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang begitu sempurna akhlaknya kemuliaan akhlaknya begitu sempurna juga sebagai manusia <clears throat> dalam hal dakwahnya tetap saja kalau orang sudah disatkan oleh Allah nggak bisa beliau memberi hidayah. Ada nggak di zaman Nabi? Sallallahu alaihi wasallam didakwahi malah menentang, melempar, memusuhi, mau membunuh ada banyak. Jadi hanya orang-orang tertentu yang Allah pilih yang akan menerima hidayah dakwah ini. Semua taufik dari Allah. Nih, Perkataan Nabi Shu'aib dalam Al-Quran surah Hud 88 Wa ma taufiqi illa billah Tidak ada taufik yang aku terima Yang aku miliki sekarang Kecuali dari Allah Alaihi tawakkaltu ilaihi unib Hanya kepada dia aku bertawakal Dan hanya kepada dia aku kembali Inabah Ya juga Nabiullah Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat berkata, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepada engkau kami tawakal. Hanya kepada engkau kami inabah kembali hati-hati kami dan jiwa raga kami dan hanya kepada engkau pula kelak kami akan kembali di akhirat. Ilaikal masir di akhirat. Kalau anabna di dunia ini sendiri masih ketika hidup kembali hati, jiwa dan raga kita kepada Allah Azza wa ya. Dan banyak lagi nabi-nabi lainnya yang dijelaskan memiliki sifat inabah. Kembali kepada Allah Azza wa Secara umum Allah pun memerintahkan kita semua untuk inabah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar 54, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayatiyakumul adzab, tsumma la tunsarun." Berinabahlah kalian kepada Allah Kembalilah segera kalian kepada Allah Dan berpasrah dirilah kepadanya Sebelum datang kepada kalian azab Lalu kalian tak tertolong lagi Sudang sedang lalai, maksiat, dosa Kepala datang azab Mati dalam keadaan terkena azab Udah gak tertolong Nasi sudah jadi bubur masih enak ya tinggal kasih ayam suwir-suwir kasih kecap kasih sambal kasih cakwe kasih kerupuk enak ini sudah mati nggak sempat tobat waliyadzubillah suul khatimah semoga Allah menjauhkan kita dari suul khatimah Allahumma rizukna husnal khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah Ya Allah rizkikan kepada kami wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan kami dengan rahmatmu sebagai ahlul jannah. Allah pun tidak hanya memerintahkan umat secara umum untuk berinabah, bahkan manusia terbaik sejagat. Nabi Muhammad SAW oleh Allah diperintah inabah. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an di dalam Surah Ar-Rum ayat 30 dan 31 Allah berfirman dan firman ini ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad SAW Makanya datang dalam bentuk mufrad. Mufrad itu tunggal. Tapi firman Allah kepada beliau berlaku bagi umatnya selama tidak ada pengkhususan hanya untuk beliau. Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. walakin aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Kata Allah, hadapkan wajahmu ke arah agama ini secara lurus. Itulah fitrah Allah. Yang dimaksud agama secara lurus ini Islam. Itulah fitrah Allah yang seluruh manusia telah diciptakan di atas fitrah itu. Seluruh manusia lahir dalam keadaan Islam. Ini ayatnya nih. Baik orang tuanya muslim atau orang tuanya kafir. Orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, orang tuanya ateis, Buddha, Hindu. Anaknya lahir di atas fitrah. Di atas Islam. Anaknya muslim. Ini ayatnya. Ditambah dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Ma min mauludin illa yuladu anal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahirnya di atas fitrah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an yang menjadi periwayat hadis tadi dan perawi hadis lebih faham tentang makna dari hadis yang diriwayatkan. Ketika meriwayatkan ini kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in berkata Abu Hurairah atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian? Fitrah yang dimaksud dalam hadis ini apa? Lalu langsung menjawab al-fitratu hiyal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini Islam. Lalu membaca ayat ini. Fitratallahi allati nasa 'alaiha. Ya, itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah ini. Fitrah ini Islam. Maka kalau seorang anak lahir walaupun orang tuanya kafir Lalu diadopsi sejak bayi oleh orang Islam, diajar sholat, diajar baca Quran, terus sudah dia Muslim karena awalnya Muslim, nggak perlu disyahadatkan lagi. Adapun kalau orang tuanya Yahudi terus diasuh oleh orang tuanya Yahudi, nanti orang ini kalau sudah gede bakal diyahudikan ya. Kalau orang tuanya Nasrani akan dibaptis. Makanya berkata Nabi Alaihi Wasallam fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kedua orang tuanya lah yang meyahudikan anak itu menasranikannya atau me memajusikannya kalau orang tuanya Yahudi anak itu akan diyahudikan kalau sudah besar Orang tuanya Nasrani akan dibaptis, akan dinasranikan. Orang tuanya Majusi dimajusikan. Orang tuanya Hindu Buddha dihindukan, dibudakan. Orang tuanya ateis, ya mungkin dicuci otaknya untuk menjadi orang yang ateis pula. Ya. Makanya kalau ada orang yang ngajak, kamu Islam belum? Bilang, ya Islam. Kapan dua kalimat syahadatnya? <laughs> Ya dalam sholat juga syahadat itu mas syahadat bukan masuk Islam niatnya <laughs> gitu. Belum. Oh iya belum. Kan rukun Islam pertama apa? Syahadat. Belum. Ayah Islam ke saya syahadat. <laughs> Nanti pikir-pikir dulu maaf. Kalau nanti pulang pas mati ketabrak gimana? Bingung kan kita? Gitu? Ya deh syahadat. Pulang ke rumahnya ibunya kafir, ayahnya kafir, imam di masjidnya kafir nggak mau sholat. Ada yang begitu? Banyak. Itu orang yang pakai logika. Dari nas keterangan hadis rukun Islam yang pertama apa? Syahadat dipikir-pikir kapan kita syahadat dia? Uh belum Islam. Nah, kayak begitu. Lahirlah pemahaman takfiri dari kekeliruan memahami nas dan uh, ayat dan hadis ini. Kita bilang kita sudah Islam sejak lahir. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ya. Makanya tak pernah Nabi mensyahadatkan Hasan dan Husain ya. Siapa Hasan dan Husain? Cucunya. Tidak pernah para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka yang lahir dari eh, setelah orang tuanya Islam. Setelah tak pas balik, ayo kamu syahadat. Nggak pernah ada. Jadi orang yang mengajak melakukan dua kalimat syahadat dengan niat masuk Islam super bahaya itu. Bisa mengkafirkan orang-orang yang belum belum syahadat. Dia nggak mau salat di masjid imamnya aja belum syahadat kata mereka ya. Itu keliru, itu bahaya mengkafirkan orang yang tidak sefaham dalam hal ini dengan mereka. Itulah kelompok takfiri gampang mengkafirkan orang hanya karena berbeda pendapat dengan kita. Adapun kita sangat hati-hati dalam mentakfir pihak lain, mentabdi' atau mentakfir, mentafsik menyatakan orang ahli bidah, menyatakan orang musyrik, menyatakan orang kafir. Uh punya kaidah yang super ketat. Seandainya ada orang yang melakukan perbuatan syirik, nyembah ke patung, sujud ke patung umpamanya. Itu musyrik apa tidak? Ya perbuatan itu syirik, perbuatannya loh, perbuatannya syirik. Apakah orangnya otomatis kita vonis musyrik? Tidak. Perbuatannya syirik. Orangnya untuk difonis musyrik nanti dulu. Ada berapa kaidah ya Pertama apa orang itu tahu enggak bahwa perbuatan itu syirik? Kalau enggak tahu disangkanya ibadah ulah ya teh musyrik nih. Saya mah tidak tahu itu tobatah. Mungkin saja begitu? Mungkin. Para sahabat pernah enggak terjerumus ke dalam perbuatan syirik? Iya. Tapi oleh Nabi SAW dikasih tahu bahwa itu syirik. Mereka enggak tahu, udah enggak perlu enggak disuruh syahadat lagi. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Tuh mereka juga orang-orang musyrik punya dhatu anwat. Nah, dhatu anwat itu jimat. Dhatu anwat itu benda terbuat dari kayu yang berfungsi tempat menyimpan benda-benda alat-alat perang, tombak, panah, pedang, perisai kalau disimpan di sana jadi bertuah. Jadi sakti <laughs> mandraguna. Kalau pedangnya hidup sendiri mungkin begitu. Itu Datu Anwat. Apa kata Nabi saw? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan umat Musa kepada Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Buatkan bagi kamu patung bagi kami patung sesembahan sebagaimana Tuh mereka juga punya patung sesembahan. Minta datu anwat sama dengan minta patung untuk disembah syirik apa tidak? Syirik. Tapi para sahabat nggak tahu, disangkanya itu bukan syirik. Karena mintanya kepada Nabi yang memang penuh barokah. Punya mukjizat yang Allah berikan. Disangkanya boleh-boleh saja, ternyata itu syirik. Sudah, apakah Nabi menuntut kalian sudah syirik? Hanya dua kalimat syahadat lagi. Apa begitu? Enggak. Mereka para sahabat sudah terjerumus dalam perbuatan syirik, keyakinan syirik, tapi karena kebodohan. Karena ketidaktahuan maka kalau karena kebodohan, karena ketidaktahuan, walaupun dia sudah melakukan perbuatan syirik, tapi karena kebodohan, maka pelakunya tidak boleh langsung difonis musyrik. Umpamanya orang minta-minta ke kuburan, wahai mbah nu di tempat iya, Beri saya jodoh seorang putri yang cantiknya mengalahkan kecantikan Miss Universe. Padahal kata saya Miss Universe tercantiknya. Anu gelisna kawanti-wanti endahna kabina-bina. Lir ibarat bidadari turun di langit. Padahal bidadari mah mungkin turun dari langit. Mati. <laughs> Minta ke kuburan. Berdoa ke kuburan. Syirik apa tidak? Perbuatannya syirik. Berdoa kepada selain Allah. Orangnya apakah musyrik? Enggak. Karena dia melakukan itu karena ke kebodohan, ketidaktahuan. Dia enggak tahu itu syirik. Marah merasa ibadah. Ya. Nah, salah satu di antara syarat kita memfani syirik, apa kufur, apa murtad, apa ahli bidah, itu syarat yang pertama iqamatul hujjah alaihi. Menegakkan hujah, memberitahu Sebab sangat mungkin dia itu melakukan karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Nggak sembarangan. Cuma di dalam menyampaikan kita hanya menghukumi sebuah perbuatan yang dilakukan oleh orang tanpa memfonis pelakunya. Perbuatan ini syirik, ini kufur, ini bid'ah, nggak boleh nih ayatnya, nih hadisnya, nih penjelasan para, para sahabat, para ulama itu. Tidak memfonis pelakunya loh, hanya menghak, menghukumi apa? Perbuatan. Contoh, judi itu haram. Zina itu haram, mabuk itu haram. Siapa yang melakukannya, dia berusaha besar. Betul apa benar itu? Ya betul dan benar. Tapi itu tidak berarti memfonis siapa yang judi pasti ke neraka. Umpamanya orangnya disebutnya tak apa namanya uh, tafsik muayyan. Tafsik muayyan itu menuduh fasik eh, fonis fasik kepada atau memfonis eh, ahli neraka kepada person yang masih hidup, ya. Kalau ada orang yang mabuk itu ya, kita katakan dia berdosa besar. Tapi tidak berarti dia pasti ke neraka. Karena dia masih hidup. Mungkin nggak besok lusa dia tobat? Sangat mungkin. Lalu bagus tobatnya dan mati dalam keadaan sudah tobat, terhapus dosa mabuknya. Mungkin? Sangat mungkin. Maka selama dia hidup tidak boleh difonis dia pasti ke neraka. Walaupun dia kafir sekafir-kafirnya. Bayangkan ketika Umar bin Khattab membawa pedang mau membunuh Nabi Muhammad SAW ketika masih kafir. Bayangkan kalau kita pun satu dasar calon neraka. Dan ternyata Umar yang begitu benci kepada Nabi SAW dan kepada Islam. Ternyata kemudian diberi hidayah taubat dan bagus keislamannya. Punya jasa yang sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin. Kalau kita waktu masih kafir umpamanya memfonis dia pasti pinarakan, di akhir hayat eueuh gini kata teh ahli surga yang amat sangat tinggi tidak berdampingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira malu sendiri enggak kita? Malu bersama. Ya. Enggak <laughs> boleh memfonis ahli neraka. Jadi kalau kita menghukumi perbuatan ini haram, enggak boleh. Ini syirik, ini dalilnya. Ini perbuatan, ini kufur. Ini perbuatan, ini maksiat. Ini perbuatan, ini bidah itu bukan memfonis pelakunya sebagai calon ahli neraka enggak. Kita tidak sedang memfonis orang, tapi kita sedang menghukumi perbuatan yang dilakukan oleh orang. Nah, makanya kan banyak orang yang menyatakan ini nggak boleh dilakukan, nggak ada dalilnya, ini nggak boleh dilakukan, ini haram. Orang bilang memangnya surga itu punya kamu sendiri, kamu pingin sendirian ke surga. Sepi loh, nggak ada kawan. Kan gitu ya. Ada kesan, omongan kita itu dianggap fonis ahli neraka kepada para pelaku perbuatan dosa. Enggak, harus dibedakan ya. Menghukumi sebuah perbuatan dengan memfonis pelaku dari perbuatan itu. Kembali ke ayat ini Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapkan wajahmu kepada agama ini secara lurus. Itulah fitrah Allah. Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu. Tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak tahu mudibina ilaih kalian inabah kepada Allah inabah itu apa kembali wattaquh dan bertakwalah kalian kepadanya wa aqimus shalah dan dirikanlah salat wala takunu minal musyrikin dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik di dalam surah Ash-Shuroh ayat 10 Allah pun berfirman Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dzalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Apa saja yang kalian ikhtilafkan dalam satu perkara, hukumnya kembalikan kepada Allah. Itulah Allah Rabku dan hanya kepada dia aku tawakal dan hanya kepada dia kita semua aku inabah, aku kembali. Selain memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pun menyuruh kita untuk mengikuti jalan hidup orang-orang yang inabah kepada Allah. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah dalam kehidupan ikuti dia. Itu contoh, itu uswah dan qudwah, itu tauladan, itu ikutan. Ikuti jalan hidupnya, gaya hidupnya, aktivitas hidupnya, jalan hidupnya ikuti itu. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 15, "Wattabi' sabila man anaba ilayya ikuti oleh kamu jalan hidup orang-orang yang kembali kepadaku ya apa saja sih faidah dari inabah faidah dari inabah amat sangat banyak Siapa yang inabah kepada Allah, kembali hati, jiwa dan raga kita kepada Allah, Allah akan janjikan beberapa keutamaan yang luar biasa agung. Pertama, orang itu akan diberi hidayah oleh Allah. Ini salah satu cara ikhtiar kita memperoleh hidayah. Kembalilah kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Allah akan berikan hidayah irsyad dan hidayah taufik kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-27. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب Berkatalah orang-orang kafir Kenapa tidak diturunkan kepadanya satu ayat dari Allah Katakan oleh Muhammad Sesungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Allah menyesatkan. Orang itu bukan sesat sendiri, bukan. Karena seluruh perjalanan hidup manusia itu diatur oleh Allah. Enggak enggak berjalan dengan sendirinya, enggak. Ya, enggak kayak apa namanya boneka atau mainan yang pakai baterai atau diputar di diletakkan seng jalan sendiri enggak begitu. Allah yang mengatur kehidupan. Kata orang Sunda usik malikna manusia teh usik malikan ku Allah Subhanahu wa taala. Susah menerjemahkan. Karena ada di Sunda iya <laughs> di Bandung iya. Nah, seperti itu. Kata Allah, "Innallaha yudhillu may yasha." Sungguhnya Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendaki. Ada orang-orang yang Allah kehendaki untuk sesat. Tapi tidak zalim pasti Allah Maha adil. Tidak semena-mena, tidak sewenang-wenang ya. Kenapa orang itu disesatkan? Pasti ada sebab. Sebabnya apa? Ah, banyak. Saya sering jelaskan. Salah satu makhluk yang nyata-nyata disesatkan oleh Allah sebelum kita ada. Siapa? Iblis laknatullah ya. Kita mungkin bertanya-tanya, bukankah iblis itu tadinya ahli ibadah ya enggak? Ibadahnya hebat luar biasa. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, iblis itu ibadah di langit selama 80 ribu tahun loh. Dengan ibadah yang hebat. Kenapa akhirnya disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla? Ya. Kenapa ada hadis innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi alkitab wa ya'malu bi amali ahli annar fa yadkhuluha Waliyadzubillah. Ada orang sejak kecil melakukan amalan-amalan ahli surga. Dia ibadah, dia amal soleh, dia melakukan kebaikan, dia menjauhi dosa dan maksiat. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta. Selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketapan Allah mendahului. Dia belot di akhir hayat. Di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, mati dalam keadaan demikian kemudian masuk neraka. Waliyadzubillah. Ini sul khatimah. Iblis ahli ibadah, tapi kenapa akhirnya dilaknat oleh Allah durhaka? Jadi ahli neraka. Boleh kita memfonis iblis ahli neraka. Karena Allah sudah memfonis itu menyatakan itu secara pasti dalam dalam Al-Quran boleh ke si Iblis maka si Fir'aun boleh karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran Abu Lahab boleh nggak dia ahli neraka? Boleh <laughs> karena sudah ma mayot sudah mati dan Allah menyatakan itu dalam Al-Quran tabat yada abi lahabiu watab ya tapi yang masih hidup sekarang nih yang nyata-nyata kafir memusuhi Islam Nggak boleh kita fonis ah dia pasti ke neraka. Nggak boleh. Karena masih hidup. Mungkin nggak sebelum matinya tobat. Mungkin. Pernah dengar ada film fitnah dulu yang dibikin eh, oleh seorang sutradara asal Belanda isinya menghujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah? Pernah. Dan itu memancing reaksi keras dari kaum muslimin. Andai kita waktu itu fonis dasar calon neraka paling bawah ya. Sekarang dia apa? Taubat, Menyesali perbuatannya. Nah, <laughs> seperti itu banyak. Ada orang yang melakukan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal atau sehasta. Tapi dia di akhir hayat kembali kepada Allah beramal soleh mati dalam keadaan dia mikir dan masuk surga. Ada yang sebaliknya, seperti halnya iblis, seperti halnya hadis tadi. Pernah kita bahas dalam kitab tauhid, ada orang yang ahli ibadah, punya kawan ahli maksiat ketika bertemu asdang bermaksiat. Ittaqillah, ya bertakwalah kamu kepada tinggalkan apa yang kamu dosa yang kamu lakukan dia menjawab hal ini warab ini urusan saya dengan Allah kamu jangan ikut campur tiga kali sampai orang ini menyatakan wallahi la yaghfirullahu lak demi Allah Allah tidak akan mengampuni kamu akhir kata si ahli ibadah ke neraka si ahli maksiat ke surga nah kasus seperti ini banyak kenapa yang awalnya ahli ibadah Mati dalam keadaan sul khatimah. Yang tadinya ah, ah apa? Eh, ahli maksiat mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang disebut dengan makar Allah. Nggak boleh kita merasa aman dari makar Allah. Sekarang kita ibadah, ngaji, ibadah, ngaji. Apakah sampai akhir hayat kita pasti begini? Kita tidak tahu Allah alam. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Banyak contoh awalnya baik berakhir dengan sul khatimah. Banyak contoh awalnya buruk berakhir dengan husnul khatimah. Kita sekarang baik ngaji, ibadah ngaji, beribadah. Apa yakin sampai akhir hayat kita begini? Tidak, tidak yakin. Tidak boleh yakin. Tetap fokus, minta bantuan, minta pertolongan, minta bimbingan dari Allah Azza wa Tetaplah minta agar kita di atas al mustaqim. Lihat Nabiullah Ibrahim. Beliau berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal Asnam ya Allah jauhkan aku dan turunanku dari menyembah berhala. Tak saking takutnya terjerumus tuh. Orang Nabi aja berdoa begitu. Apalagi kita ya. Semoga Allah mematikan kita dalam keadaan apa? Husnul khatimah ya. Nah, kenapa iblis disesatkan? Kenapa orang tadi disesatkan? Itu pasti karena keadilan Allah. Mungkin ketika ibadah, ibadah itu tertolak. Mungkin kurang ikhlas, ada rasa tak takabur, sombong, arogan, atau mungkin karena tidak mutabah. Pokoknya yang menyebabkan ibadahnya tertolak karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Iblis. Ibadahnya melahirkan arogansi, ketakaburan. Ketakaburan itu hanya Allah yang tahu. Malaikat nggak tahu. Ketika Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa engkau akan jadikan makhluk yang akan merusakkan, mengadakan kerusakan di muka bumi, mengadakan pertumpahan darah? Kami selalu bertasbih mensucikan engkau. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kamu ketahui. Dibongkar ketakaburan iblis, diciptakan Adam suruh sujud. <laughs> Para malaikat yang selama ini sujudnya tulus kepada Allah, ibadahnya tulus kepada Allah, pas disuruh sujud kepada Adam juniornya, langsung gak mikir dua tiga kali langsung sujud. Si iblis yang selama ini merasa dirinya besar, takabur, merasa dirinya hebat dengan ibadahnya, harus sujud ke anak yang baru diciptakan tadi barusan juniornya maka muncul terbongkar ketakaburannya ya apa wastakbar wa kana minal kafirin dia enggan sujud wastakbar merasa besar takabur sombong dia termasuk makhluk kafir kalau ibadah iblis selama ini benar diterima oleh Allah harusnya melahirkan ketawaduan Ibadah yang benar melahirkan kemuliaan akhlak. Ketawaduan, rendah hati, bukan kesombongan. Kalau orang sombong sehebat apapun ibadahnya menunjukkan ibadahnya itu merdut, tertolak. Buktinya apa? Tuh ibadahnya kok melahirkan arogansi, kesombongan, ketakaburan. Nggak boleh. Ditolak oleh Allah. Dan Allah akan bongkar. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan hadis Ada orang yang melakukan amal-amal baik Amalan ahli surga Tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta Eh di akhir hayat dia belot Melakukan amalan buruk Mati dalam keadaan demikian Dan masuk dalam neraka Kata Imam Ibn Rajab orang yang melakukan ibadah tadi itu ibadahnya oleh Allah ditolak. Mungkin karena tidak ikhlas, mungkin karena tidak mutabaah, mungkin ada unsur ria, ujub, takabur dan yang sejenisnya ketika sholat, ketika ibadahnya, atau mungkin tidak mutabaah melakukan ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasul Alaihi Wasallam melakukan kebidahan dalam melakukan ibadahnya. Nabi menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Orang yang melakukan amalan nggak ada contohnya dari aku tertolak. Karena tertolak ibadahnya tidak melahirkan ketawaduan dan kemuliaan akhlak. Ibadahnya ditolak dan nanti salah satu indikasinya di akhir hayatnya dia akan berhenti dari ibadahnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inni a'udzubika min suil khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah waj'alna bi rahmatika min ahlil jannah. Kita harus ngeri dengan kematian suil khatimah ini ya. Kata Allah Innallaha yudhillu may yasha. Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki wa yahdi ilaihi man anab dan Allah akan berhidayah kepada orang yang kembali kepadanya, kepada orang yang inabah. Ini menunjukkan inabah mengundang turunnya hidayah, ya. Juga dalam surah asy shura 13 Allah berfirman Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Azza wa Jalla akan memilih orang-orang yang dikehendakinya untuk kembali kepadanya dan Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang inabah. Jadi pertama, faidah dari inabah apa? akan memperoleh hidayah. Kedua, orang yang inabah oleh Allah disebut sebagai orang yang mampu mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah. Ini menunjukkan orang yang inabah itu Allah akan mudahkan untuk mengambil manfaat dari ilmu, pedaran, akan Allah cerdaskan, Allah akan Allah berikan pemahaman terhadap agama yang dipelajari. Makanya salah satu kiat agar Allah memberikan pemahaman agama, ilmu agama yang bagus kepada kita, ibadah dan tobat. Kembali kepada Allah, bertakwa kepadanya. Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maknanya Allah akan mudahkan kalian untuk memahami ilmu. Kata Allah, Ya ayuhalladzina amanu, In tattakullah yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan. Furqan ini ilmu kepada kalian. Ya, Inabah bagian dari ketakwaan. Siapa yang inabah, Allah mudahkan dia mengambil pelajaran. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 13, Wa ma yatadzakkaru illa mayyunib. Tidak akan ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang inabah kepada Allah ya. Demikian juga dalam Al-Quran surah Qaf ayat 8 Allah berfirman Tabasirataw wa dhikra likulli abdim munib Ini adalah tabsirah Tabsirah itu ilmu wa dan peringatan untuk siapa likul amdim muni bagi setiap hamba yang inabah yang kembali kepada Allah. Dalam surah As-Surah Saba ayat 9 Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib." Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa dipahami oleh orang seorang hamba yang inabah kepada Allah. Dan banyak lagi ayat lain. Inabah mengakibatkan Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran. Sebaliknya, maksiat, dosa, penyimpangan itu akan menghalangi kita memahami ilmu agama secara benar, ya. Ketiga, Orang yang inabah akan memperoleh berita gembira dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dunia Allah bahagiakan, di akhirat Allah berikan dia surga. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 17, "Walladzina ijtamadu walladzina ijtanabut taghut ayyabuduha wa anabu ila Allah lahumul busra." Fabashir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi peribadatan kepada Tawud Tawud itu segala sembahan yang disembah selain Allah. Dijauhi. Wa anabu ilallah dan kembali kepada Allah. Inabah kepada Allah lahumul busra Bagi mereka ada kabar gembira. Kabar gembira di dunia diampuni dosa-dosanya, ditambah pahalanya, dinaikkan derajat kemuliaannya, di akhirat dimasukkan ke dalam surga. Fabashir ibad, berikan kabar gembira ini kepada hamba-hambaku. Ya. Di dalam surah As'al Isra 25 Allah janjikan hidayah, Allah janjikan ampunan, maghfirah. Kita sering jelaskan, maghfirah itu dunia akhirat loh. Di dunianya magfirah itu ya berupa dihapusnya kesalahan dan ditutupi kesalahan itu oleh Allah, dirahasiakan orang ada yang tahu bahwa kita berbuat salah. Oleh Allah dirahasiakan ditutup. Di akhirat orang itu diampuni atas kesalahannya tidak akan diadab. Itu magfirah. Dunia akhir Salah satu penyebab orang dapat magfirah adalah inabah. Allah berfirman, "In takunu salihin, fa innahu kana lil awwabina ghafura." Kalau kalian menjadi orang-orang soleh, maka Allah maha pengampun terhadap setiap orang yang inabah. Allah berikan magfirah kepada orang-orang yang inabah. Ingat sekali lagi, magfirah itu dunia akhirat. Kadang ada orang berbuat dosa di dunia, dosanya oleh Allah diekspos. Dia terbongkar aibnya. Kata orang Sunda mah wiwirang di kolong catang ya. Makna wiwirang di kolong catang itu apa? Dia merasa malu di hadapan semua orang karena terbongkarnya aibnya. Tapi di di akhirat dia diampuni, enggak diazab. Untung apa rugi? Untung apa rugi saya tanya. Di dunia dibongkar aibnya, semua orang tahu di, di akhirat diampuni. Untung apa rugi? Rugi di dunianya. Di akhirat tidak rugi. Nah magfirah mah di dunia untung, akhirat untung. Di dunia itu aibnya ditutup, dirahasiakan oleh Allah. Makanya salah satu sifat Allah adalah satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya was satar. Allah itu maha hayyun dan satir. Hayyun itu maha pemalu dan satir maha penutup aib orang. Dan Allah menyukai sifat pemalu dan sifat menutupi aib orang. Nah, jadi orang itu akan pernah magfirah berupa di dunia itu aib ditutup, di akhirat itu aib diampuni. Ya. Dan salah satu penyebabnya adalah apa? Inabah. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Doa ini bagus kita hafalkan lalu kita amalkan. Baca dalam sujud baca. Dalam salat, di luar salat baca. Doanya adalah Rabbij'alni laka ذكارا ولك ذكارا ولك رهابا لك مطوع لك مطوعا لك مخبتا إليك أواها منيبا Rabbi ja'alni ya Allah jadikan aku Laka syakara orang selalu bersyukur kepadamu Orang yang selalu bersyukur kepadamu laka dzakara orang yang selalu berzikir kepadamu syakara dzakara itu terus-terusan syukurnya terus-terusan zikirnya bukan sekali-sekali loh laka rohaba orang yang selalu takut kepadamu laka mitwa'a orang yang selalu taat kepadamu laka mukhbita orang yang selalu mukhbit mukhbit maknanya kunut kunut itu dawamu ta'at Istiqomah di atas ketaatan. Mukhbit itu istiqomah di atas kebaikan. Ilaika awwaham muniba dan menjadi orang yang awah dan munib kepadamu. Awah tadi maha apa namanya? Orang yang selalu menghibah kepada Allah. Memelas kepada Allah, ngalengis ke Allah Subhanahu wa taala, muniba orang yang inaba kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi minta berapa? Pertama syukur, kedua zikir, ketiga takut, keempat taat, kelima istiqamah, keenam awah, ketujuh munib. Minta tujuh karakter bagus. Dan Nabi sallallahu SAW selalu berdoa dengan doa demikian, bagus ini kita hafal, bagus ini kita apa? Kita amalkan ya. Ya, ikhwan akhwat cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu beberapa saat untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ikhwan, ada yang mau buku ini? Ighathatul Lahafan. Susunan Imam Ibnu Qayyim, terjemah siapa? Pak Dedi sudah. Hah? Yakin? Belum? Udah di sana, gak boleh <laughs> lagi. Siapa yang belum? Siapa? Faisal. Az Azhar. Azhar. Azhar. Sudah pernah dapat belum? Belum pernah. Belum pernah. Taib barakallahu fik Azhar. Pertanyaan untuk Azhar tentang inabah ya saya kasih yang sulit. Nah, ini dia. Pertanyaan hmm, Sebutkan dua saja di antara faidah dari inabah Faidah dari Inabah yang pertama oh dua ya. Yang pertama adalah menjemput atau memperoleh hidayah. Ya, memperoleh hidayah. Kedua, yang kedua dimudahkan untuk memahami dari apa yang telah dipelajari ilmu dan agama. Ketiga, yang ketiga sudah mintanya dua. Sudah. <laughs> Barakallahu fiqh Ahwat ada yang mau dengan buku yang sama, hadiah buku yang sama. Ditunjuk sama panitia ya. Ya zabarakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Ahwat ada? Siap Ustaz. Siap, ahwat. Ada berapa macam hidayah? Hidayah itu ada hidayah irsyad sama hidayah taufik Ustaz. Apa bedanya? kalau hidayah irsyad itu petunjuk seperti ilmu, kalau hidayah taufik itu kayak kemudahan Allah supaya kita bisa melakukan amal soleh. Iya, bisa nggak kita memberi hidayah ke orang lain? Bisa, tapi hidayah irsyad petunjuk seperti ilmu kayak gitu. Gimana caranya? Kayak kita sharing ilmu yang kita miliki seperti itu. Kalau hidayah taufik bisa? Kalau hidayah taufik itu hak prerogatifnya Allah, cuman Allah yang punya. Ih, ahwat pinter ya. Barakallahu fiik. Sudah. Nanti diambil. Ustaz, apabila selesai kajian lalu keluar masjid, lalu pas mau sholat masuk masjid, apakah sholat tahiyatul masjid dulu? Iya, tahiyatul masjid. Kalau kita keluar wudu dulu gitu karena batal umpamanya atau karena kebelet lalu wudu masuk lagi masjid ya tahiyatul masjid lagi. Ustaz, hari ini saya tiba-tiba merasakan semangat ibadah. Nah, bagaimana agar rasa semangat ini terus istiqomah dalam hati saya karena hati saya sering bolak-balik kepada kemaksiatan. Pertama, ya, tidak semangat ibadah sekarang itu pasti karena kebaikan yang sebelumnya dilakukan. Ya, pertahankan kebaikan itu, tetaplah berbuat baik. Kedua, kedua, hindarkan dosa dan kemaksiatan. Satu kali kita berbuat dosa, semangat ibadah ini Allah oleh Allah akan dicabut. Ya, kita bergibah, kita berdusta, kita menyakiti orang itu mengakibatkan hidayah yang ada dicabut. Allah nanti akan men, mencabut kembali semangat ibadah ini ya. Jadi yang pertama teruslah berbuat baik. Perbuatan baik mengundang turunnya hidayah. Teruslah baca Al-Quran, berzikir dan berdoa. Yang kedua hindari dosa dan kemaksiatan. Ketiga jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mengistiqamahkan kita di atas kebaikan. Baca banyak-banyak doa dalam ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baca doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Ya itu berdoa kepada Allah. Baca banyak-banyak Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terakhir ya, habis waktunya. Terakhir yang agak bagus tulisannya. Semua jelek-jelek. Apakah orang yang melakukan kesyirikan sementara masih ada penghalangnya? Kita tidak boleh mengkafirkan. Tapi apakah Allah tetap menganggap pelaku kafir dan kekal dalam neraka apabila ia meninggal tanpa perangkat penghalangnya? Ya, barakallahu fiqh. Kalau seseorang mati dalam keadaan uh, kalau seseorang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Maka dia tidak boleh diponis musyrik. Terus sampai matinya dia begitu. Dia tidak tobat dan tidak tobat itu karena tidak tahu bahwa itu syirik. Disangkanya ibadah tetap mati dalam keadaan demikian, ya. Nah, apakah dia difonis sebagai orang musyrik? Tidak. Dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Mencari ilmu untuk mentauhidkan Allah itu wajib. Itu dosanya. Efek dari tidak dilaksanakan dosa mencari ilmu, dia bodoh dalam dalam tauhid akhirnya syirik. Dia dosa besar. Tapi sebesar apapun dosa seorang muslim tidak menghapus status kemusliman dia. Dia tetap disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin, didoakan ampunan dan orang yang berdosa besar lebih layak dimintai ampunan daripada orang soleh. Orang soleh mah tanpa didoakan juga sudah selamat ya, tapi orang ahli maksiat banyak dosa itu butuh doa orang-orang yang masih hidup. Berikan ampu apa doa kepada dia. Doakan kepada Allah agar Allah mengampuninya. Nah, apa untungnya bagi kita itu orang lain? Untung. Ah, doa kita itu diaminkan oleh para malaikat dan malaikat mendoakan isi doa yang sama untuk kita. Malaikat menyatakan amin walaka bimithli. Amin dan bagimu seperti isi doamu bagi orang lain. Ada feedback keuntungan bagi kita ya. Jangan sampai ada tetangga atau orang lain tidak kenal, ah ngapain nyolatin, ngapain mendoakan, wawuh gitu kan gitu ya dan sampai begitu ya maka doa kita minimal bernilai ibadah kepada Allah dikabul atau tidak itu sudah dapat pahala menggugurkan dosa meninggikan derajat dan bila di, di, dikabulkan apalagi malaikat juga mendoakan isi doa yang sama untuk kita kita dapat keuntungan ganda ya doakan doakan doakan Kecuali kalau empat orang itu mengatakan saya tahu ini musik tapi dah sema tu ingin benghar, makanya tetap nah, munjung seperti itu ya itu mah ada musyrik. Maka dia tidak boleh disolatkan umpamanya ada orang yang minta-minta ke kuburan, minta benghar, minta kekayaan, minta popularitas, minta karirnya nanyak. Kita kasih tahu nggak boleh minta-minta ke orang yang sudah mati itu syirik saya tahu tapi banyak orang berhasil dengan cara ini loh. kayak raya, karirnya nanjak, terkenal ke seluruh dunia gitu ya. Nah ingin dunia walaupun tahu itu syirik, itu musyrik. Karena dia melakukan itu dengan ilmu, dengan kesadaran ya. Maka tidak boleh kalau dia mati disolatkan, nggak boleh. Walaupun KTP-nya Islam. Walaupun dia masih sholat, sholatnya itu sudah batal, batal dengan beribadah kepada selain Allah SWT. Yang namanya musyrik itu beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Dan sampai orang menyatakanlah dia masih sholat, masa difonis musyrik. Yang namanya musyrik itu menyembah kepada Allah apa tidak? Ya, tapi juga menyembah kepada selain Allah. Dia mungkin sholat, tapi dia minta-minta ke kuburan, minta-minta ke jin, minta-minta ke setan umpamanya berdoa. Ya, Nah itu syirik. Besar syiriknya. Dan dia tahu, ya enggak, saya tahu ini syirik, tapi saya ingin benghar, ingin kaya. Ah, itu sudah dengan ilmu itu. Itu fonis silakan ya. Setelah iqamatul hujjah. Cukup sampai di sini insyaallah kita jumpa kembali Senin Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi